maka puasa pada saat etnik orang kafir ada yang mentakhid dari ada yang takhidnya dari puasa hari Sabtu ada yang mentakhidnya dari puasa hari Sabtu derivat dari puasa hari Sabtu namun ada yang ya, metode yang lain Wakat yukra namun mungkin untuk dikatakan yukra samu yaumin airus dan mahrojan wa nahwihima minat ayam ala tilatu rabbi hisabil arabi Wakat yukal namun mungkin untuk dikatakan bahasanya dilarang puasa pada Nairus dan Mahrojan dan semacamnya itu hari-hari yang tidak dikenal bihisabil Arab berdasarkan hisab Arab yaitu berdasarkan perhitungan Komariah. Namun hari-hari tersebut adalah hari-hari berdasarkan perhitungan samsiah. Bikhlaf lima ja'a fil hadisi min yaumi sabti wal ahad atau pon wakil kliwon nah, ini bukan hisabil arab beda dengan hari-hari yang ja'a fil hadis yang terdapat dalam hadis dari Sabtu dan hari Ahad maka ada yang mentahritnya mentahritnya tidak dari masalah hari Sabtu cuma melihatnya dari sudut pandang yang lain Nabi puasa pada hari Sabtu dan Ahad padahal itu adalah hari rayanya itu orang kafir Nabi puasa pada hari itu karena itu adalah bisa bil dengan penanggalan umariah. Ya, dengan wakil kliwon atau dengan Maret, Januari dan sebagainya. Li'annahu idza qasada sama misli hadil ayamil ajamiyah awil jahiliyah karena dari dzari'atan ila mati syi'ari hadil ayami wa ikhya amriha wa idhari haliha bi fi sabat wal ahad fa inal mamin hisabil muslim maka dianau karena seorang yang bermaksud untuk berpuasa pada hari-hari semisal ini itu merupakan hari-harinya ajan atau hari jelia maka sengaja berpuasa pada hari-hari semacam ini nyadar dari ah jalan untuk menegakkan syiar hari-hari ini dan menghidupkan masalah ini dan menampakkan halihah keadaannya berbeda dengan hari Sabtu dan hari Ahad. Sabtu dan Ahad itu min hisabil muslimin itu adalah penanggalan kaum muslimin. Falaisa fi siyamihima mafsadatun maka tidak ada dalam puasa pada Sabtu dan Ahad mafsadah isi negatif atau dampak negatif. Maka jadinya kesimpulannya menurut sudut pandang ini Yakunu istibabu Sami a'yadihim an ma'rufati bilisabil arabi al-islami Maka dianjurkan puasa pada saat Id-idnya orang-orang kafir Al-ma'rufah yang dikenal Namun dengan penanggalan Arab Islami Itu pemarian Kalau etnya itu adalah etnya berdasarkan penanggal pemaria dianjurkan untuk menyelisih mereka dengan puasa pada saat itu. Maakarahatil ayat al-ma'rufah bil hisab al-jahili al-ajami yang dimakrukan dilarang berpuasa pada saat id-id yang dikenal dengan penanggalan jahiliyah ajamiyah. Namun kok penanggalannya itu dengan eh, Januari, Februari atau wakil pon Kliwon, maka ini hukumnya telah taufikon bainal antar ini adalah uh, kompromi di antara berbagai riwayat dalam masalah ini riwayat yang maka saya sampaikan dua sudut pandang ulama dalam mengkaji masalah ini ada yang mengambil dari sudut pandang dilarang ataukah tidak puasa pada hari Sabtu dan ada yang sudut pandangnya baik analisisnya baik itu dari sudut pandang ulama yang membolehkan pasar Sabtu karena lebih puasa pada Sabtu dan dari Ahad dan sudut pandangnya analisisnya adalah kembali pada penanggalan ada kalimat tegas dari Syekhul Islam tentang pendapat yang beliau wajibkan. Namun biasanya yang disebutkan terakhir itu yang lebih dicenderungi. Wala. Kemudian pasal berikutnya. aduh mubtada'ati. karahatut tahrimu aw balaghatut nah, karahatut tahrima <clears throat> sama un balaghatut balaghatut karahatut karahatut tahrima aw lam tablughu wa dzalika anna ahya ana ahya ahli kitab wa azmi nahyu anha nah, nahya anha nahya anha nahya anha bina bainah أحدهما أن فيها مشابهة مشابهة أن فيها مشابهة الكفار والثاني أنها من البدع فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين أحدهما أن ذلك داخل داخل في مسمى البدع المتساقي فيدخل فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كان ابن سلم إذا خطب اثمرت عيناه وعلى وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر منذر منذر الجيش منذر الجيش يقول فضلكم ومساكم ويقول بئس وأنا والساعة ساعتين ويقارن بين أسبوعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار فيما رواه أيضا في صحيح أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رسول وفي لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس الذي رواه أهل السنن عن الإرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يئس منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وأدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Nah. Dan di antara kemungkaran fi hadal bab dalam masalah ini semua ya semua id dan mawasim semua event-event dan muktadaah yang dibuat-buat Fa'ina minal mungkarat Maka ini termasuk kemungkaran yang terlarang Baik kemakruhannya itu sampai derajat haram Ataukah belum sampai derajat haram Wadzalika dan hal tersebut karena aibnya ahli kitab dan orang non Arab dilarang karena dua alasan. Yang pertama karena aibnya orang kafir itu mengandung tasyabud dan orang kafir. Yang kedua karena aibnya orang kafir tersebut adalah termasuk bid'ah. Maka semua yang diadakan dalam mawas ayat berbagai event dan ayat dan berbagai ed perayaan adalah satu hal yang mungkar. Wa ilam yakun fiha musyafahatan li ahli kitab meskipun id tersebut tidak mengandung unsur tasabuh dengan ahli kitab. Seandainya ada id, id yang dibuat-buat dan id ini bukanlah impor dari orang kafir maka juga tetap dilarang. Itu yang dibuat-buat meskipun bukan hasil impor dari orang kafir itu tetap terlarang karena dua alasan. Yang pertama, id yang baru id, id yang baru itu dahil termasuk dalam musamal id, musamal bid'ah, termasuk dalam nama bid'ah yang diada-adakan. Sehingga termasuk dalam hadis yang diadakan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah maka merahlah kedua matanya, tinggilah suaranya, dan sangat ustad jagodabu dan sangatlah amarahnya. Seakan-akan Nabi itu adalah mungbiru jaisin, adalah panglima perang yang mengatakan aku hati-hati dengan serangan musuh di waktu pagi memasakum dan hati-hati dengan serangan musuh di waktu sore. Yaqul Nabi katakan Bu istu ana Aku diutus Wasa'ah dan kiamat ke ini Bagaimana dua jari ini Dan Nabi mendekatkan dua jarinya Jari telunjuk dan jari tengah Artinya Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu tanda dekatnya kiamat. Bekul dan Nabi berkatakan amma ba'du fa inna khairal hadis baik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dan semua bid'ah adalah sesat. Firatul oleh Nasai dalam salah satu riwayatnya Nasai dan setiap yang sesat di neraka. Namun kata muhakik di footnote satu tidak kujumpai dalam Sunan Surah Nasai. Mungkin ada di Sunan dan karena termasuk bid'ah maka tercakup dalam hadis yang diriatkan di sahih dalam kitab sahih yaitu sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddu kalau fi sahih itu artinya terjemahnya adalah dalam kitab sahih bukan hadis sahih namun kitab sahih kitab sahihnya itu apa yang dimaksud itu perlu dikaji kalau memang muslim ya muslim kalau bukhari ya bukhari kalau bukhari muslim ya berarti bukhari muslim dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa ada amruna fawarad dan lafad sahihain yang bukhari muslim man ada safi'un min hada malaysa minhum fawa tercakup eh, dalam hadis yang sahih maka di sini ada tasih dari Syekhul Islam untuk hadis yang diberikan oleh Al Sunnah dari Irbad bin Sariyah maka hadis Irbad bin Sariyah ini dikatakan oleh Syekhul Islam sebagai hadis yang sahih di Iqtidal Suratul Mustaqim <clears throat> Nabi mengatakan inamanya isusunya sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian tak di setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak maka adalah kalian komitmen dengan sunnahku dan sunnahku khulafa rasyidin yang tak di silahkan berperang teguh dengannya dan menggigitnya wajib dengan geraham dan hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan fa bid'atin dolala karena setiap kita itu besar. Ayat footnote 4. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami punyanya Abu Najih. Termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan Irbad ini min ahli fikih, termasuk sahabat yang ulama. Dan Irbad ini termasuk sahabat yang nazala turun tentang mereka firman Allah di surat Al taubah jadi orang-orang miskin yang ingin berangkat perang tabuk namun tidak bisa ikut perang tabuk karena Nabi tidak punya kendaraan yang bisa mereka pakai akhirnya mereka pulang dalam kondisi menangis. Nazalah Himsa beliau tinggal di kota Hims di Syam Ba'dal foto setelah terjadinya berbagai penaklukan. فقط بتكون لما يجري آمين هذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله فمن ندب إلى شيء يتقرب يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرع أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما شرع من الدين ما لم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في هذا الشأن فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مستيتا الاجتهاد الذي يخفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو أمر لا يجوز اتباع سائر من قال لا يجوز اتباع سائر من قال أو أمر قولا أو أملا قد علم الصواب في علم الصواب قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفائل مأثورا أو معذورا فقد قال سبحانه اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال أبي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما أبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهية الناهي أيضا نصيب ثم قد يكون كل من كل كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومتابا أيضا على الاجتهاد فيختلف عنه فيتخلف فيتخلف عنه الدم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضى له قائما ويلحق الدم من من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل aulika salin au nahwi Nah. Wa hadhi dan ini kaidatun kaidah itu semua kaidah yang dimaksudkan. Semua kayak semua fitah itu sesat mungkin. padahal alai sunnah tuwal ijma ada satu prinsip yang berdasarkan dalil dari sunnah itu. Ma'amma fi kitabillah di samping juga Al-Quran adalah ya, juga terdapat dalil untuk hal itu. Sesatnya bid'ah. Karena Allah mengatakan amlam syuraka syara'ulam minadini malam ya'zam bihilah. Bahwa mereka punya sekutu-sekutu yang membuat yang membuat buat untuk mereka menadin aturan yang tidak Allah izinkan. Faman nadaba ila syai'in maka siapa yang menghancurkan sesuatu ya takarabi Allah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Beribadah Aujabahu atau bahkan mewajibkan Bikaulihi boleh jadi dengan kata-kata Atau atau dengan perbuatan Tidak mesti harus kata-kata Dia menghancurkan untuk melakukan perbuatan ini dengan perbuatannya dia terus menerus melakukan di hadapan orang awam berarti dia dan dia adalah orang yang ditokohkan maka berarti dia telah mengajak dengan perbuatannya orang ditokohkan di hadapan orang awam terus terusan maka siapa yang menghancurkan sesuatu amal yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mewajibkannya dengan kata-kata atau dengan perbuatan padahal Allah tidak mensyariatkannya maka berarti dia telah membuat-buat aturan agama yang tidak Allah izinkan dan siapa yang mengikuti orang ini dalam hal itu maka dia telah menjadikan orang yang diikuti sebagai sekutu bagi Allah yang syar'a menyadini uh, eh, mensyariatkan menyadini agama yang tidak Allah izinkan maka telah membuat bid'ah. Maka keterangan yang yang penting yang beliau sampaikan ajaan untuk melakukan satu hal yang bid'ah itu tidak mesti harus dengan kata-kata bisa juga dengan perbuatan dan apa itu bid'ah segala sesuatu yang dianjurkan atau diwajibkan untuk mendekatkan diri kepada Allah namun tidak Allah syariatkan. Nah, berdasarkan perkataan beliau ini maka ada definisi bid'ah. Bisa disimpulkan definisi bid'ah itu semua perkara yang dianjurkan atau diwajibkan dan itu untuk yang takrobi ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal min ayat ayat Allah, padahal tidak mensyariatkan inilah bid'ah. Maka bid'ah itu boleh jadi dari amal yang dianggap sunnah atau boleh jadi dalam amal yang dianggap wajib. Tidak harus amal yang dianggap wajib. Amal dianggap sunnah itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal Allah tidak mensyariatkannya ini bid'ah tidak harus yang wajib yang sunnah juga ada bid'ah dalam hal yang sunnah dan bid'ah itu jika ya takarabihi Allah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah Naam memang Qad yakunu muta'awila Boleh jadi orang yang menganjurkan tersebut adalah orang yang salah paham dalam dalam syarat ini maka dimaafkan dia jadi takwilihi karena salah paham tidak karena dan jika dia takwil tersebut dalam keadaan ada seorang mustahid dengan istihad yang yu'fa ma'ahu minat anil mukhti menyebabkan dimaafkan anil mukhti dari orang yang keliru bahkan dia pun mendapatkan pahala ala istihati karena istihadnya lakin la yajusu namun tidak boleh uhu fidalika mengikuti orang tersebut dalam bid'ah yang dia kerjakan kita berdasarkan perkataan. Syekhul Islam di sini maka tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu jadi ahli bid'ah. Ada orang melakukan bid'ah malah dapat pahala. Ada orang melakukan bid'ah malah dapat pahala. Siapa itu? Orang yang melakukan bid'ah, namun dia beristihad, ya, dan, orang yang beristihad dengan istihad yang memenuhi persyaratan, sehingga dimaafkan jika dia berbuat jika istihadnya keliru dimaafkan dan diberi pahala karena istihadnya maka tidak semua pelaku orang yang melakukan bid'ah itu jadi ahli bid'ah bahkan ada orang yang melakukan bid'ah malah dapat pahala jika bid'ahnya itu dia terjerumus dalam bid'ahnya itu karena istihad maka kelirunya istiadnya yang keliru dimaafkan eh, maka hasil istiadnya yang keliru dimaafkan istiadatnya diberi pahala Maka ini juga menunjukkan bahwa salah satu faktor manik untuk orang itu disebut ahli bid'ah adalah takwil atau istihad. Ini pelaku bid'ah, nah, karena dia melakukan bid'ahnya karena takwil, takwilan, mutaawilan, istihadan, maka itu jadi manik untuk menghalangi. Jadi faktor penghalang yang bukan dia tidak dihukumi sebagai mubtadi. Namun juga beliau sampaikan tidak semua istihad itu jadi mani. Namun istihad Allah yufa ma'ahu anil muhti. Itu istihad yang memang orangnya itu layak untuk beristihad. Namun jika ada ulama yang beristihad Ulama yang beristihad dari setiapnya itu keliru dan membuahkan bid'ah la yajuzu ittiba'uhu fiha. Tidak boleh diikuti bagi orang yang sudah tahu kalau ini pendapat beliau yang menyimpang. Kama la yajuzu bagaimana tidak boleh mengikuti semua orang yang mengatakan atau melakukan satu perbuatan e, mengatakan satu perkataan dan melakukan satu perbuatan kot uli maswab dan telah diketahui bahasanya yang benar adalah menyelisih hal tersebut. Wa ingka meskipun orang yang mengatakannya atau pelakunya makjuran malah diberi pahala atau minimal makjuran dimaafkan. Kenapa tidak boleh mengikuti fatwa yang keliru dan istiadat yang salah? Karena Allah berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar mereka, ulama mereka, waruban mereka, ahli badan mereka sebagai arbaban, rokrok minjunilah. dunillah dan Al-Masih putra Maria dan mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb selain Allah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah yang Esa tiada yang hak disembah kecuali dia maksudnya dia amayisyukun dari apa yang mereka sebutkan. Dan Adi bin Hatim berkata kepada Nabi wa Rasulullah tidaklah orang-orang Nasrani menyembah ulama-ulama mereka Nabi katakan mereka tidak menyembah mereka dalam artian sujud kepada pendeta-pendeta mereka akan tapi jika pendeta itu menghalalkan untuk umatnya yang haram maka umatnya ikut mentaatinya dan jika para pendeta ini mengharamkan untuk mereka yang yang halal maka mereka mengikutinya maka di antara kekufuran adalah mentaati orang dalam tahlil dan tahrim. Faman atau ahad maka siapa mentaati seseorang dalam satu dalam agama yang tidak Allah izinkan dan satu aturan yang Allah tidak Allah izinkan berkaitan dengan masalah hukum halal atau hukum haram, anjuran atau wajib, maka dia telah mendapatkan nasib bagian dari celaan yang ada dalam ayat ini. Bagaimana didapatkan oleh orang yang memerintah dan melarang bagian orang yang memerintahkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan melarang sesuatu yang tidak Allah larang juga mendapatkan bagian dari ayat di atas namun orang yang mentaati orang lain dalam perkara tahlil dan tahrim atau orang yang memerintahkan orang lain satu yang tidak Allah perintahkan melarang orang lain satu hal yang tidak Allah larang kot yakunu boleh jadi kulun min huma setiap dari keduanya duanya ini apa yang pertama adalah man atau ahadan yang kedua adalah al amir anahi jadi keduanya dimaafkan jika itu karena istihad jika dia memerintahkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan melarang sesuatu yang tidak Allah larang ini adalah buah dari istihadnya maka perbuatannya ini dicela namun orangnya orangnya boleh jadi dimaafkan karena dia beristihad bahkan musaban aidan alal istihad maka dapat pahala karena istihadnya fayatakhallaf anhu dzamu maka celaan itu yatakhallaf tidak berlaku untuknya Ini hmm, untuk personnya itu tidak berlaku celaan perbuatannya berlaku. Kenapa lifawati syarti? Karena tidak adanya syarat atau adanya faktor penghalang. Meskipun ada faktor pendorong untuk melakukannya. Wayal haka azamu sedangkan celaan itu akan didapatkan oleh orang yang tabayyana lahul haq adalah orang yang tabayyana telah tahu, telah punya ilmu, jelas artinya kebenarannya itu punya ilmu tentang apa itu kebenaran. Fatarokahu lalu dia meninggalkannya. Oman kosor atau orang yang ceroboh dalam mencari kebenaran sehingga tidak tahu kebenaran. Atau orang yang akrab sama sekali tidak pernah mencari kebenaran dihawan karena hawa nafsu, karena malas atau yang lainnya. Itu itulah yang berhak untuk mendapatkan celah. Maka perkataan beliau ini menunjukkan bahasanya tidak semua orang yang jahil itu dimaafkan. Tidak semua orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Kalau dirinci dia tidak tahu, murni tidak tahu, maka jika dia murni tidak tahu maka dia dimaafkan karena apa karena celaan itu adalah untuk mantabaina lahul hak orang yang tahu al hak lalu meninggalkan al hak itu orang yang jelas namun orang yang tidak tahu al hak karena taksir dalam tolak karena ceroboh dalam masalah mencari kebenaran dalam belajar harusnya dia bisa sungguh-sungguh namun dia nggak mau sungguh-sungguh maka tetap, maka tetap mendapatkan salah atau orang yang akrab sama sekali tidak belajar kenapa dia nggak belajar dari kasar dari malah malas belajar harus jalan berarti sudah motor harus montel lagi atau yang lainnya atau karena hawa nafsu maka ini ketika dia e, melakukan kesalahan maka dia tercela mendapatkan celah ya. maka celaan tetap berlaku untuk orang yang e, belajar namun tidak maksimal dalam belajar kosor fitolah orang yang belajar dan dia bisa maksimal belajar namun tidak mau maksimal belajar maka ketika dia keliru salah karena dia taksir dalam belajar maka salahnya tetap salah dosanya tetap dosa atau apalagi orang yang sama sekali tidak mau belajar meskipun alasannya cuma malas Tatun ينزل به سلطانا والثاني تحريمهم ما لم يحرم يحرمه عليه يحرمه عليه عليه ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن قياد بن عن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء حنفاء قد فاجتالتهم الشيطان الشياطين الشياطين وحرمت عليهم ما أحلت ما أحللت لهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي وأمرتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به به سلطانا وسبحانه وتعالى فيقول ويقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فجمعوا بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لا تسلم الله بها فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم عبادتهم إما واجبة Nah. Wa dan juga sini Allah mencela orang musyrik karena dua hal yang mereka lakukan yaitu mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau itu adalah sekutu Allah. Yang kedua, mereka mengharamkan yang tidak Allah haramkan atas diri mereka sendiri. Dan hal ini telah Nabi jelaskan dalam hadis yang diatkan oleh Muslim dan dari Iyad bin Himar Rabbul anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berfirman hadis kunci. Sesungguhnya aku ciptakan ibadah hamba-hambaku munafak dalam keadaan bertauhid. Fatstalabhum syayatin ayat footnote 5. Itstalathum artinya hawalathum wa harrafathum anil memalingkan dan menyimpangkan mereka dari al-haq. Maka setanlah yang menyampingkan, memalingkan dan menyimpangkan mereka dari al-haq. Lalu setan menghapkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Ini masalah apa? Masalah tahlil, tahrim. Masalah kedua tadi, tahrim malam yuharim alaihi. Wa amarathum dan setan memerintahkan mereka untuk menyebutkan aku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan dalil rasanya itu adalah sekutu ini yang nomor satu tadi ini dalil ya, dua hal yang Allah uh, pada orang-orang musyrik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan berkatalah orang-orang musyrik lausya Allah sani Allah berkendak Maaf, tentu kami tidak akan berbuat kesyirikan wala afa'una tidak pula nenek moyang kami. Ini masalah pertama. Wala haram dan syai' dan kami tidak akan mengharapkan sesuatu yang tidak akan yang tidak Allah haramkan. Ini masalah yang kedua, celaan yang kedua berkaitan dalam masalah tahrim ma'ahal ma'ahalallah. Fajama'u baina syirki wa tahrim. Maka mereka mengumpulkan dua celaan yaitu karena kesyirikan dan celaan karena tahrim tahrim ma ahlallah. Dan berkaitan dengan Lausya Allah ma'asukna wala abauna Ini ada dua penafsiran ahli tafsir Pertemuan dijelaskan setelah fauzan di Masail Jeliyah Yang pertama apa? Sikit Ingat? Hah? yang pertama apa tafsir yang pertama betul apa tafsir pertama yang kedua apa sama mereka mengingkari mereka mengingkari kedua yang kedua bukan takdir tapi untuk alasan jika menerima takdir memang takdir namun jadikan alasan untuk tetap maksiat itu syirik mereka mencari takdir seandainya ada takdir tidak akan dan memang Allah itu punya kuasa dan punya kuasa tentu Allah menghalangi kami berbuat syirik. Wasyirku dan dan kata-kata syirik yaitu fihi termasuk dalam kata-kata dalam istilah syirik kulo ibadatin lam dan bi ya lam lam ya'danillahu biha semua ibadah yang tidak Allah izinkan semua ibadah yang tidak Allah izinkan tercakup dalam kata-kata asyik karena orang-orang musyrik ya, umum mereka memiliki sangkaan anak ibadah tamu bacanya ibadah mereka kepada selain Allah boleh jadi wajib, boleh jadi mustah, dan pastinya perbuatan ibadah kepada selain Allah tersebut lebih baik daripada meninggalkannya. karena itu, وعبدوا به الله في ذنبهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة وأصل أصل الضلال لأهل الأرض إنما نشأ من هذين أما إما إما اتخاذ دين لم دين دين لم يشرع الله الله أو تحريم تصميم Allah au tahri tahrimun man lam yuharrimuhu Allah tahrimu ma lam ma lam yuharrimuhu Allah ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه عليه مذاهب مذاهبهم madzhabahum مذاهبهم أن أعمال الخلق تن- تنقسم إلى عبادة يتخذونها دينا ويت- wa yantafi'un وينتفعون به <coughs> في الآخرة أو في في الدنيا والآخرة وإلى عبادة ينتفع wa ila adatin وإلى عادات ين- ينتفعون بها في معاش في معاشهم ma'asyihim معاشهم وأصل في العبادة أن ألا yasra'a min minha illa ma syara'a Allah wal aslu fil ibadati alla yahduru alla yuhdara alla yuhdara minha illa ma hadarahu Allah nah semua minhum kemudian di antara orang-orang musik ada yang menyembah selain Allah tujuannya dia takarab supaya selain Allah tersebut mendekatkan uh, eh, biibadatihi atau supaya dia uh, supaya orang musyrik tersebut ya takarab bisa mendekatkan diri diibadati dengan ibadahnya kepada Allah sebagai sarana supaya bisa semakin dekat kepada Allah. Peminum dan antara orang musyrik ada yang membuat-buat dinan agama, membuat-buat aturan, membuat-buat bid'ah yang mereka gunakan bid'ah tersebut ibadah-ibadah bid'ah tersebut untuk menyembah Allah. Bisa demikian sangkaan mereka. Bagaimana orang-orang Nasrani mengadakan berbagai jenis ibadah yang diadakan yang tidak diajarkan oleh Isa. <clears throat> maka berdasarkan penjelasan di atas maka ketahuilah bahasanya asal muasal kesesatan penduduk bumi itu inna nasya'a muncul dari dua faktor boleh jadi adalah memiliki agama yang tidak Allah syariatkan. Membuat-buat agama aturan-aturan yang tidak Allah syariatkan. Inilah asyirku. Kulu ibadatin lam ya'adam bihillah. Atau dan ini berkaitan dengan masalah ibadah. Ketika dinin lam Allah ini berkaitan dengan masalah ibadah. Atau malam yuharimullah mengharamkan satu hal yang nah, Ini berkaitan dengan masalah al-ada. Maka sumber kesehatan manusia ada ada sumbernya adalah dari faktor ibadah. Itu dengan membuat aturan-aturan ibadah yang tidak Allah izinkan. Ini sumber kesehatannya yang dan sumber kesesatan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah al-ada. Mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Ini sumber kesesatan. Berani mengharamkan satu hal yang tidak ada dalilnya. Nah, ini satu hal yang tidak main-main. Ini disejajarkan dengan syirik. Perbuatan semacam ini. Namun sangat disayangkan banyak orang yang kencang dalam masalah memberantas yang pertama namun ternyata malah terprosok dalam lubang yang kedua. Kencang dalam masalah memerangi kesyirikan dalam masalah ibadah ternyata nah, setelah banyak ngaji malah bermudah-mudah dalam mengatakan oh ini haram karena tersebut, ya haram karena ini, ya haram karena itu tanpa dalil yang jelas. Padahal dua-duanya adalah sumber sesat semua dan selevel dengan kesyirikan. Dan semuanya adalah tahrif penyimpangan dari setan. maka mengharamkan satu hal yang e, tidak Allah haramkan itu tidak kalah dosanya dengan menganjurkan sesuatu yang tidak Allah anjurkan. Maka ada kesesatan dalam masalah ibadah itu dengan memiliki membuat-buat aturan ibadah yang tidak Allah syariatkan dan ada kesesatan dalam masalah al-ada dengan mengharapkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Oleh karena itu kaidah yang dibangun imam yang Imam Ahmad membangun demikian juga imam-imam yang lain membangun mazhab mereka bahwasanya perbuatan manusia itu ada dua macam perbuatan yang nilainya ibadah inilah perbuatan yang statusnya agama ya takhidunaha dina yang namanya agama itu ya masalah ibadah dan yang namanya yang namanya perkara ibadah apa cirinya yang tafiuna biha fil akhir manfaat pokoknya adalah di akhirat atau di akhirat ataupun dan di dunia namun yang pokok adalah akhirat dunia adalah tambahan dan yang kedua adalah masalah adat apa ciri masalah adat yang tafiuna biha fil akhir manfaat pokok yang didapatkan orang dalam masalah adat adalah dalam masalah dunia. Meskipun boleh jadi ada manfaatnya di akhirat namun itu tabe. Bukan asas, bukan pokok. Masalah jual beli. Itu manfaat pokoknya adalah urusan dunia. Maka nah, dari perkataan Syekhul Islam ini kita bisa e, lihat perbedaan masalah ibadah dan adat. Apa bedanya? Terkait nah, perkara adat maka manfaat yang paling pokok manfaat yang paling paling pokok dirasakan oleh manusia adalah aspek duniawinya itu manfaat pokok yang namun tidak menutup kemungkinan ini adalah satu hal yang berpahala jika niatnya benar jual beli. Manfaat pokoknya adalah untuk maslahat dunia. dan yang namanya ibadah cirinya apa? Manfaat pokoknya adalah akhirat. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya manfaat tabi itu manfaat dunia, ketenangan hati eh, untuk yang lainnya. Kalau asal fil ibadat maka hukum asal untuk ibadah maka kaidah yang dibangun Imam Ahmad dan Imam yang lain hukum asal ibadah adalah tidak ada yang disyariatkan kecuali Allah syariatkan. Dan hukum asal dalam masalah adat adalah tidaklah dilarang kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Assalamualaikum ala wabarakatuh. ala alihi wa sallam. Sana